Kita akan membahas ya, perkara yang sesungguhnya sering dibahas oleh para ustaz-ustaz kalian dan ustaz-ustaz kita semua. Yaitu masalah itisam bis sunnah. Berpegang dengan sunnah. Tetapi kali ini kita akan membahas kaitannya dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Syekh Abdul Salam bin Barjiz Ali Abdul Karim dalam kitabnya Daruratul Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah menyebutkan faidah-faidah penerapan sunnah. Hikmah-hikmah dari menegakkan sunnah. Di antaranya beliau sebutkan anna fil amal bis sunnati ismatun min al-wuqu' fil bid'ah. Di antara faedahnya adalah bahwa berpegang dengan sunnah merupakan penjagaan, perlindungan dari terjatuhnya seseorang ke dalam bid'ah-bid'ah. وفي هذا يقول dalam masalah ini dikatakan oleh Abu Muhammad Abdullah ibn Munazil rahimahullah لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضجيع السنن Kata Abu Muhammad Abdullah bin Munazir rahimahullah, tidaklah seseorang melalaikan kewajiban-kewajibannya kecuali niscaya Allah akan timpakan kepadanya bencana dalam bentuk melalaikan sunnah-sunnah. Walam yubtala bitadji'is sunnah dan tidaklah seseorang terfitnah dengan melayakan sunnah-sunnah illa yushik am yubtala bil bid'ah kecuali dikhawatirkan sebentar lagi akan tertimpa fitnah dalam bentuk bid'ah bid'ah perhatikan ucapan beliau Ibnu Munazir rahimahullah bahwasanya kalau seseorang melalaikan kewajiban-kewajibannya biasanya tertimpa bencana melalaikan sunnah kalau dia melalaikan sunnah-sunnah maka niscaya dia akan terkena bencana kebidahan-kebidahan karena bentengnya terbuka karena bentengnya telah runtuh yaitu yaktusam di sunnah dan dinukil oleh Imam asy syafii rahimahullah di dalam kitabnya al tusam dan judul kitabnya al tusam karena memang diambil dari kata Al-Tusam bis sunnah karena dalamnya ada bab khusus Al-Tusam bis sunnati najah bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan bahkan beliau menukil ucapan-ucapan dari para salafus saleh dari para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in dinukil oleh para tabi'in dari mereka ada yang menyebutkan satu persatu ada yang secara umum seperti ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan nadraktu aku mendapati sekian para ulama yang telah lewat tentunya kalau Imam Az-Zuhri yang menyatakan berarti siapa para ulama yang telah lewat para sahabat beliau tabi'i. Para sahabat radhiyallahu majma'in. Para ulama, para alim, para pembawa ilmu yang telah lewat semuanya berkata, "Al-ittisam bis sunnati najah." Bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Dinukil pula ucapan salaf bahwa sunnah safinatu Nuh man rakibaha najah. bahwa sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh Siapa yang menaikinya dia selamat. Tetapi siapa yang tidak menaikinya halak. Dia akan binasa. Terhempas gelombang-gelombang syubhat Wasyahawat. Gelombang bid'ahul wal khurafat. Maka di antara faedah yaitu sunnah berpegang dengan sunnah adalah keselamatan keselamatan dari bid'ah-bid'ah, keselamatan dari fitnah-fitnah, keselamatan dari sekian banyak tarikan-tarikan syubhat. Ikhwan fillah azakumullah. Tentunya kita di akhir zaman hidup di tengah badai fitnah. Fitnah tak kunjung padam. Fitnah gak akan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yusraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tidak diuji atau tanpa diuji? Ucapan Allah ini menunjukkan bahwa setiap orang yang menyatakan amanna pasti akan diuji. Setiap orang yang mengaku saya ahli sunnah akan diuji. Setiap orang yang mengaku saya salafi akan diuji. Setiap orang yang mengaku aku beriman pada Allah dan Rasulnya yang akan mengikuti kitab dan sunnah pasti akan mendapatkan ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah pasti akan tahu siapa yang sadaku dan siapa yang kadhibin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kau muslimin yang saya hormati. Maka karena fitnah demi fitnah berdatangan sebagai ujian dari Allah, tentunya akan terus-menerus muncul. Yang lebih rumit lagi, yang lebih rumit lagi, yang lebih rumit lagi. Dari fitnah yang sederhana sampai fitnah yang dahsyat. Fitnah yang hanya mengorbankan beberapa talib ilm Sampai fitnah yang mengorbankan beberapa ulama. Ulama, orang yang berilmu. Sehingga ikhwan bin azakumullah, ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang sederhana, ada yang dahsyat. Dan begitulah fitnah-fitnah akan datang sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah Walidha qala salaf kama taqaddam oleh karena itu dikatakan oleh salaf al-ittisam bis sunnati najah. Al-ittisam bis sunnah najatun min kulli ma ya'iqul muslim an rabbih ta'ala. Kata beliau maka berpegang dengan sunnah merupakan keselamatan dari segala apa yang menghadang seorang muslim yang memang perkara itu akan menghalangi seorang muslim dari Rabbnya maka dia akan terjaga terlindungi dari perkara-perkara tersebut ma'iqul muslim an rabbih itu perkara-perkara yang memisahkan seseorang dari Rabbnya wa dzalika khataran dan yang paling besar fitnahnya paling besar bahayanya adalah al-bid'ah kebid'ahan kebid'ahan allati hiya baridul kufur yang merupakan jembatan kepada kekafiran atau lebih tepatnya baridul kufur adalah pos kekafiran barid adalah satu jarak tertentu yang biasanya dulu dipakai sebagai pos-pos setiap satu barid ada satu pos ada orang yang nunggu di situ satu barid ada orang yang nunggu di sana terus sehingga Orang yang akan mengirim surat hanya mengirimkan ke barit pertama saja. Nanti urusan yang kedua oleh orang yang di barit kedua diantarkan ke yang ketiga. Yang ketiga mengantarkan kepada yang keempat. Sehingga surat mutaruh di sini akan cepat sampai di Syam. Ya tentunya karena waktu itu tidak canggih seperti sekarang. Begitulah pos waktu itu. Para ulama menyatakan bahwa al-bid'ah beridul kufur satu jengkal ke arah kekafiran, satu jengkal ke arah kekafiran. Oleh bidah yang diantarkan kepada barit kedua, oleh bidah yang kedua diantarkan kepada bidah yang ketiga, dari bidah yang ketiga diantarkan terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Al-fitan a'zam khataran yang paling besar bahayanya yang paling besar fitnahnya adalah kebid'ahan hanya saja kebid'ahan kebid'ahan yang datang sebagai fitnah tidak selalu nampak jelas kebid'ahan. Ini aja masalah. Ini yang menjadi masalah. Kalau tampak jelas sebagai kebid'ahan, mungkin kalian akan berkata tidak. Hadhi bid'atun muhdasa, balala. Tetapi akan dibungkus dengan baju sunnah, akan dihiasi dengan sunnah, akan digambarkan seakan-akan sunnah. Padahal ternyata di dalamnya adalah kebinahan. Di dalamnya adalah perkara yang menyesatkan balalah. Ikhwan ibn a'azakullakum muslim yang saya hormati. innama tafshu fi al-mujtama'at allati intafa nurus sunnah. Maka yang namanya bid'ah akan menyebar seperti penyakit menular di masyarakat yang tidak menghidupkan sunnah, di komunitas yang tidak sibuk dengan sunnah, ilman wa amalan, yang tidak sibuk dengan sunnah, mempelajari, mengamalkan, mempelajari, mengamalkan, maka masyarakat yang tidak demikian, ini yang akan tertimpa fitnah-fitnah dalam bentuk kebinahan-kebinahan tanpa terasa. Qala falam tara jairan biha wala da'iyan ilaiha masyarakat yang tidak dikenal ada sunnah zahir di sana dan juga tidak ada dai dai yang mengajak kepada sunnah wala hasan alam tithaliha nggak ada pula penganjur-penganjur yang menganjurkan untuk menghidupkan sunnah maka saat itulah muncul kebidahan demi kebidahan subur merajalela dalam keadaan tempatnya masyarakatnya betul-betul ladang yang subur untuk kebidahan-kebidahan sebaliknya kalau di sana ada dai-dai yang menganjurkan sunnah-sunnah para dai yang mengajarkan sunnah dan para tulabul ilm yang mempelajari sunnah mengamalkan mempelajari mengamalkan maka di sana tidak hidup kebidaan dan susah untuk masuk. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma habrul ummah menyatakan mayati 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'ah. Tidaklah datang satu tahun kecuali mereka mengadakan satu bid'ah. Wa amatu fihi sunnah dan mereka mematikan satu sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan hingga hiduplah kebid'ahan demi kebid'ahan dan matilah sunnah demi sunnah demikian diriwayatkan oleh Ibnu Wabbah dalam Al-Bid'ah wa nahy anha Ikhwan Ibn A'azakullah kaum muslim yang saya hormati Perhatikan peringatan dari Ibnu Abbas Berita ini merupakan peringatan bahwa tidak datang satu tahun kecuali muncul kebidaan dan mati sunnah. Muncul kebinaan dan mati sunnah. Bagaimana kita mencegahnya? Tentunya dengan menghidupkan sunnah dan memasyarakatkan sunnah. Menyebarkannya, mendakwahkannya, menganjurkannya kepada kaum muslimin. Untuk menghidupkan sunnah. Dan tentunya sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah SAW secara keseluruhan. Ajaran sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhan. Bukan sunnah itu yang tidak wajib. Bukan sunnah itu hanya perkara-perkara yang anjuran saja. Kalau yang wajib-wajib bukan sunnah, itu wajib. Bukan itu. <laughs> Yang dimaksud bukan Yang dimaksud adalah sunnah dalam artian ajaran Rasulullah. Tariqur Rasul. Jalan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang yang berjalan selain di jalan Nabi pasti terkena fitnah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul dan mengikuti tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Nuwallihi matawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwan bin Azamullah muslim yang saya hormati. Tentunya ayat ini mengandung ancaman nuwallihi matawalla. Kami palingkan dia kemana dia berpaling akan dijongklokkan kemana dia mengarah cenderungnya ke arah lain sisa, disesatkan oleh Allah Taala terjerumus dalam fitnah Demikian pula dalam ayat-ayat lain Allah mengancam mereka-mereka yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang yukhalifan amri Allah ancam faliyahdar الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم hati-hati kata Allah falyahdhar hati-hati mereka-mereka yang yukhalifuna an amrih yang menyelisihi perintah Nabi yakni sunnah menyelisihi sunnah antusibahum fitnah akan terkena fitnah atau terkena adabun alim fitnah ditafsirkan oleh Imam Ahmad kekufuran. Dan seorang menjadi kufur tentunya melalui sebab-sebab, melalui jalan-jalan kekufuran. Apa jalan-jalan kekufurannya? Al-bid'ah wa syubuhat. Kebid'ahan-kebid'ahan, pemahaman-pemahaman baru, ajaran-ajaran baru, pengamalan-pengamalan baru, pendapat-pendapat baru yang nyeleneh. Ikhwan ibn azakumullah. Diancam antusibahum fitnah. Akan tiba fitnah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah Termasuk faedah mengamalkan sunnah. Adalah al-aman minal istihak Masih dalam kitab yang sama. Kitab oleh timan di Sunnah Nabawiyah. Oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim. Rahimahullah. Filtizam bisunnati amnun al-iftiraq am min al-fitnah min al-iftiraq Termasuk fitnah adalah fitnah perpecahan Dan perpecahan itu adalah sifat Dari sifat-sifat ahlul bid'ah Sehingga Kalau ada istilah salafin pecah Ahlu sunnah pecah Mungkin keliru bahasanya salah. Artinya di tengah-tengah ahlu sunnah ada tarikan-tarikan syubhat. Ada yang terbawa, ada yang tidak terbawa. Ada yang istiqamah, ada yang terseret dengan tarikan-tarikan syubhat. Ada pun yang namanya perpecahan hanya pada ahlul bid'ah. Maka selalu ahlu sunnah diiringi dengan kalimat wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah adapun ahlu bid'ah selalu bergandengan dengan kalimat furqah ahlu bid'ah wal furqah ahlu syubuhat wal furqah ahlu dalal wal furqah karena mereka lah ahlul furqah merekalah orang pemecah belah umat merekalah yang memang selalu menyebabkan perpecahan di mana-mana sehingga ikhwan ibn azakumullah adapun ahlu sunnah tidak pernah pecah. Salafiyun tidak pernah pecah. Yang ada adalah ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk ke dalam sunnah, ada yang keluar dari sunnah. Nah kalau yang keluar dari sunnah, apakah masih disebut ahli sunnah? Tidak. Disebut hizbi, mubtadi' ahlul balal, syi'i, rafidhi. apa lagi? Julukan-julukan ahlul bid'ah. Tentunya kalau ahli sunnah dengan ahli sunnah nggak ada perpecahan. Walaupun berbeda pendapat dalam pendapat-pendapat fiqhiyah, ijtihadiyah, mereka tidak berpecah. Mereka tetap berjalan di atas tauhid wa sunnah. Mereka tetap berjalan di atas garis salafus saleh. Mereka tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saling dukung mendukung, saling bantu membantu. فإن الاجتماع على العمل بالسنة يمنع وقوع كثير من الخلافات المؤدية إلى العداوة والبغضاء maka bersatunya kaum muslimin dengan pengamalan sunnah bersatunya kaum muslimin bersama-sama menegakkan sunnah tentunya akan menghalangi terjadinya perselisihan-perselisihan. tentunya akan menghalangi terjadinya ikhtilafat. Al-mu'adiyah ilal adawah yang akan membawa kepada pertikaian, permusuhan, perpecahan. Tentunya secara teori mudah. Secara teori mudah, prakteknya memang agak sulit. Secara teori Allah katakan, "Wa anna hadha sabilullahi mustaqiman fattabi'uhu." ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون kata Allah inilah jalanku yang lurus ikutilah dia ولا تتبع السبل dan jangan ikuti jalan-jalan lain fatafarraqa bikum an sabili karena niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya terpecah belah dari jalannya dan keluar dari jalan Allah masuk ke subuh. Berarti apa teorinya? Kamu berpegang dengan kita buat sunnah dengan pemahaman salaf, kamu bersatu. Kalau kalian ada sebagian atau sekelompok atau beberapa orang yang lebih mementingkan hawa nafsu, lebih mementingkan perasaan, lebih mementingkan bid'ah-bid'ah yang dia anggap sebagai sunnah, maka ini yang menyebabkan perpecahan. Azakumullah. Saya katakan teorinya gampang toh. Masuk ke dalam sabilullah mustaqiman bersatu. Kalau masuk ke dalam subuh berpecah. Dan apa sabilullah mustaqiman? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. kita silahkan sebut tentang sabilullah, tentang jalan Allah ini dengan semua tafsiran para ulama. Pasti muaranya satu kata Ibnu Qayyim. Pasti muaranya satu perkara yaitu tauhid was sunnah. Atau oh, kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah dengan bahasa beliau tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba rahimahullah. Lihat bahasa beliau yang sangat bagus. Silakan tafsirkan jalan Allah yang lurus dengan semua tafsir yang kalian tafsirkan. Yang para ulama menafsirkan. Mesti porosnya pada dua perkara ini. Tauhidullah fil ibadah mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasul dalam ittiba. Mau ditafsirkan siratul mustaqim itu Islam. Islam dasarnya dua ini. Siratul mustaqim itu jalan menuju surga, jalan menuju surga dasarnya dua ini. Silakan kata luka ini. tafsirkan. Qutbu mesti inti porosnya adalah ini mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasul dalam ikutan ibadahnya hanya kepada Allah dan ittibanya hanya kepada Rasulullah SAW maka itulah siratul mustaqim Ikhwan fiddin a'azakumullah muslimin yang saya hormati maka kalau mereka berjalan di jalan tersebut otomatis akan bersatu tetapi kalau sudah mulai masuk ke dalam berbagai macam tarikan-tarikan hawa perasaan maka mulai terjadilah perpecahan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa ayat tadi tafarraqu bikum an sabili kalian berpecah dari jalannya yang dalam jalannya nggak berpecah eh, yang dalam jalan Allah nggak berpecah tapi mereka-mereka yang masuk dalam subul berpecah dari jalan Allah. Bercerai-berai mereka. Lepas dari tali Allah. Lepas dari tali Allah yang Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tawarraku. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini tali Allah. Dicontohkan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Wasaqil bin Salfit Uqasimi dalam kitabnya Salus Suyuf Walasinnah contoh-contoh bentuk ikutan hawa. Contoh-contoh orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya. Kata beliau diantaranya Li'atimad 'ala rayi fi umur al Bersandar hanya pada pendapat pribadinya sendiri dalam masalah keyakinan akidah, hukum-hukum dan juga dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah. Hati-hati. Siapa yang hanya menyandarkan pada rokyunya dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah ini sudah mulai hawa. Karena tarkul istidlal min al-Quran wa sunnah wa ijma. Karena mereka tidak berdalil dengan Quran dan sunnah. Dan dengan ijma' Dianggap kalau yang namanya dakwah itu bebas. Wallah, yang berpikir bahwa dakwah itu caranya terserah, yang penting mengajak orang masuk ke dalam sunnah, masuk dalam tauhid, caranya bebas. Ini bukan ajaran Islam, ajaran Yahudi membebaskan segala cara. Kalau Islam tidak, ajak mereka Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka dengan hikmah. Al hikmah al ilm. Ini tafsir para ulama. Al kitab was sunnah. Itu hikmah. Dan juga sekian banyak dalil-dalil dalam Quran was sunnah yang memerintahkan kita untuk ittiba kepada Nabi secara umum. Ittiba kepada Nabi dalam masalah akidah Ittiba kepada Nabi dalam masalah ibadah dan termasuk ittiba kepada Nabi dalam masalah dakwah dan cara-cara dakwah, tariqatu dakwah. Sehingga dakwah dengan cara bid'ah, dakwah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu termasuk kebid'ahan dan itu hawa. Yang penting kan ngajak mereka ke dalam sunnah tidak. Ada lagi yang penting selain itu. Yang penting mengajak mereka dan mengajaknya dengan cara yang sunnah. Yang penting benar <laughs> Yang penting benar cara mengajak mereka ke dalam sunnah. Kalau sudah dengan cara sunnah dengan benar mereka tidak ngikut terserah. Sehingga dakwah-dakwah dengan berbagai macam cerita dongeng bid'ah. Dakwah dengan film-film bid'ah, dakwah dengan nyanyian-nyanyian bid'ah, apalagi dengan musik-musik bid'ah. Demikian pula dakwah dengan membentuk jamaah-jamaah hizbiyah juga bid'ah muhdatsah. Nabi SAW tidak membuat jamaah-jamaah hizbiyah, para sahabat juga tidak, para tabi'in juga tidak, para ulama juga tidak. Mereka tidak mengenal jamaah kecuali dua makna. Ima jamaah bermakna sebuah negara Islam dengan penguasanya, maka mereka katakan tetaplah bersama jamaah, artinya tetap bersama penguasa. Atau yang kedua, jamaah dalam artian generasi pertama umat ini yang Rasulullah menyatakan wahyu jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu al-jamaah yang akan selamat, yaitu aku dan para sahabatku. Itu al-jamaah. Tidak ada jamaah-jamaah lain. Jamaah Ansarus Sunnah, jamaah Islamiyah, Islam jamaah yang namanya jamaah dua tadi. Imma sebuah negara dengan penguasanya itu al jamaah, peganglah jamaah, maknanya tetap bersama jamaah atau jamaah dalam artian jamaah itu salaf para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, artinya tetaplah di atas pemahaman mereka. Ini mana ahli sunnah wal jamaah bersatu di atas jalan yang satu, di atas jalan salaf, di atas jalan para sahabat, bersatu di bawah satu penguasa muslim. Berarti termasuk hawa adalah hizbiyah. Harus dengan kelompok fulani dan harus dengan tokoh fulan. Yang kedua dicontohkan oleh beliau, oleh Syekh Taqil bin Salfiq, hafizahullah, Adamul insiya lidalil termasuk hawa nafsu adalah tidak maunya seseorang tunduk pada dalil. Sudah jelas ayatnya. Sudah jelas kesahihan hadisnya. Sudah jelas dipahami maknanya dari ucapan para salaf. Tetap dia menyatakan, tapi ini hawa. Ini hawa. Sudah disebutkan ijma kesepakatan para salaf. Ini ucapan para ulama. Ini ucapan para imam-imam ahlus sunnah untuk berhati-hati dari ahli bid'ah, untuk menjauh dari mereka, untuk memperingatkan bahaya mereka. Tapi tetap tidak mau tunduk. Dan menyatakan, tapi menurut saya yang begitu itu tidak hikmah. Menurut kamu, bukan menurut seluruh para ulama. Artinya kamu sendiri berbeda dengan seluruh para ulama. Apa maknanya? Hawa. Oh, kamu dalam keadaan lebih mementingkan hawa nafsu daripada ijma para salafus saleh. Yang ketiga, al-istidlal al-ra'yi bi'ayi dalilin walau lam yakun hunaka wajhul mutabaqah. Bentuk yang ketiga, bentuk hawa adalah seseorang berdalil dengan ra'yunya kemudian mencari ayat yang cocok mencari hadis yang cocok Kemudian dipaksakan harus cocok dengan akalnya. Ini yang saya maksud. Padahal ayat itu kemana? Pikiran dia kemana? Gak nyambung sama sekali. Ini juga hawa. Lam yakun hunak wajhu mutabaqa lil istidlal. Gak ada di sana kecocokan dalam pendalilan. Ayatnya kemana, ini lari kemana. Contoh ekstrimnya saja. Ayat berbicara tentang hukum waris. Jangan sampai kau meninggalkan durriyatan di'afan khafu alaihi. Jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, dikhawatirkan begini begitu. Maknanya bahwa jangan sampai memberikan wasiat lebih dari hak mereka, diberikan semuanya, akhirnya anak turunannya lemah, dan memiliki apa-apa. Ternyata dipakai untuk dalil keluarga berencana. <laughs> Hendaklah kalian keluarga berencana supaya jangan turun kalian lemah. Allah berfirman, gak nyambung. Yang lebih ekstrim lagi. <laughs> Laqad radiyallahu an anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha kepada orang-orang yang berbayat di bawah pohon. Nah, ini bukti bahwa siapa yang bernaung di bawah pohon beringin pasti akan diridhoi oleh Allah. Buat ini yang ekstrim supaya mudah dipaham. Ini kemana? Ini kemana? dalil untuk kampanye partai. Tidak nyambung, ini hawa. Dan masih ada yang demikian banyaknya mereka membawa ayat dan hadis sama sekali nggak nyambung karena sungguhnya intinya dia memakai rokyu pikirannya sendiri atau perasaannya sendiri atau hawa nafsunya sendiri hanya pengen dikasih label ayat cari yang mirip-mirip taruh di sini padahal nggak nyambung kalau yang tadi mungkin kalian ketawa karena jelas ngawurnya. Tapi sekarang ada para tokoh-tokoh yang ngakunya salafi bahkan ditokohkan tokoh salafi memakai ayat memakai hadis tapi nggak nyambung tahu dari mana kalian tahu dari mana kita mungkin sebagian kita menyatakan benar juga Ustadz Fulan ini Cocokkan dengan tafsir para ulama. Kita baca para ulama nggak begitu berkata. Kita lihat para ulama yang terdahulu para ahli tafsir tidak begitu menafsirkan. Kita lihat para ulama yang hidup hari ini juga nggak menafsirkan ke sana. Kita tanyakan ya Syekh. Al Imam, ini ada orang yang masukkan begini bagaimana? Ah, ternyata salafi palsu. Iya kan? Para ulama yang tahu. Tidak. Tidak pernah ada yang menafsirkan seperti itu. Sebagaimana kemarin pada fitnah-fitnah yang lalu. Ketika ditafsirkan firqatun najiyah dengan ta'ifatul mansurah. Ini para hadirin kagum-kagum. Ini Ibn Taimiyah abad 20. Dan itu saya dengar dari mereka. Dari Hizbiyin, Sururiyin. Salman Audah dikatakan sebagai Ibn Taimiyah abad 20. Kemana para Syekh bin Ba, Syekh Albani, Syekh Uthaymin nggak dianggap sama sekali. Ibn Taimiyahnya sama Nauda. A'azakumullah kata dia bahwa firqatun najiyah golongan selamat. Tapi kalau Ta'ifatul Mansurah ada kalimat Mansurah dimenangkan artinya dia berperang. Maka kalau tidak berperang Firqatun najiyah. Mau dalil? Seakan-akan dalil yang hormati. Dalilnya ayat-ayat tentang perang. Intang surullah yang surkum. Ya iya, jelas. Intang surullah yang surkum itu ayat yang jelas sahihnya. Dan mafhum dipaham. Semua bicara nasr, nasr, nasr, nasr dalam Al-Quran banyak. Berarti, kata dia, yang mansurah, yang ada perannya. Kalau tidak ada perangnya, Firkonesia. Mulai berbicara lagi setelah itu. Firkonesia berarti di bawah Taifatul Mansur. Sebab yang paling tertinggi itu adalah jihad. Darwatu milik Islam. Sehingga mereka lebih tinggi di atas Firkonesia. Kalau ulama, ahli hadis, ahli fiqih itu Firkonesia. Tidak ada perangnya. Tetapi mujahidin di Afghanistan itu Taifatul Mansur. Taifatul Mansura itu kelompok kecil di tengah kelompok Firqatul Najiyah. Dibedakan close, jadi diagramnya satu lingkaran besar, dalamnya ada lingkaran kecil, itu Taifatul Mansura. mudah mulai dipuji Taifatul Mansura dan diremehkan Firqatul Najiyah. Alhamdulillah Allah masih menyisakan para ulama yang akuya, yang kuat ilmunya dan jeli. Mereka berbicara semua Para masyai membantah ucapan ini sampai satu kitab. Karena ucapan ini mengerikan sekali. Konsekuensinya di belakang meremehkan para ulama dan mengangkat ahlul bidah. Siapa mujahidin di Afghanistan? Sedikit sekali ahlu sunnah itu pun diperangi mereka. Dibantai habis. Sisanya ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, Ismailiyah, sampai yang paling mengerikannya, sampai Syiah Rafidah juga ada, Sampai komunis ada di sana. Benderanya mujahidin. Dan itu yang dimuat oleh majalah Tempo ketika itu. Kurang ajarnya majalah tersebut. Gambarnya mujahidin pakai motor Harley dengan rokok di sini. Mujahidin Afghanistan. Mereka tanya, Ustaz ini apa benar mujahidin begini? Anak, saya bilang, ada yang kayak gitu. Loh, komunis juga mengaku mujahidin di sana. Syiah juga mengaku mujahidin di sana. Ismailiyah yang kufur sudah mengaku mujahidin juga sehingga mereka satu dan saling tolong menolong apa yang kita sama saling maklum memaklumi apa yang kita berbeda katanya Salafi dibantu oleh mereka rame-rame ini diangkat tinggi-tinggi oleh Salman al Audah maka Syekh Rabi membantahnya dengan rinci kalau kita buka buku yang paling sederhananya di bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Aqidah Lusutiyah apa dimulai dengan kalimat hadhihi aqidatul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlu sunnah wal jamaah enggak dibedakan oleh beliau katanya Ibnu Taimiyah abad 20 kok bertentangan dengan Ibnu Taimiyah yang asli <laughs> Ibnu Taimiyah yang asli menyatakan ini adalah akidahnya firqatun najiyah al-mansurah Jadikan sebagai sifat. Firqatun Najiyah itu selalu ditolong. Al-Mansurah ila qiyamis sa'ah. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Satu golongan, enggak dua. Bukan Firqatun Najiyah kelompok sendiri. tapi Taifatul Mansurah kelompok sendiri, Ahlus sunnah wal Jamaah kelompok sendiri, bukan. Satu golongan ditinjau dari pegangannya sunnah wal Jamaah. Ditinjau dari keadaannya selalu dia dalam keadaan mansurah ditolong. Ditinjau dari keadaan di akhiratnya, mereka yang akan selamat. Maka beliau Syekhul Islam rahimahullah menyatakan dengan sifat al-mansurah, firqatun najiyah golongan selamat yang ditolong. Kalau terjemahkan secara bebas, ini adalah akidahnya golongan selamat yang selalu ditolong. Jadi golongan selamat selalu ditolong. Nggak ada golongan selamat yang nggak ditolong. Oh ini firqatun najiyah nggak ditolong karena nggak ada jihadnya. Loh, ini khunainan azakullah diketahui oleh para ulama. Sedangkan kita waktu itu belum tahu. Bahkan diterjemahkan buku itu oleh salamin tentang masalah pemikiran-pemikiran sesatnya Salman Naudah ini. Alhamdulillah, setelah kita tanya para ulama jadi tahu. Berarti teorinya gampang, prakteknya harus dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Narja, kembali kepada pembahasan. Al-istidlal birra'i biayi dalilin walau lam yakun hunaka wajhu mutabaqah. Berdalil dengan ra'yu kemudian dipas-paskan dengan ayat tanpa ada kecocokan sama sekali, ini juga tanda-tanda bahwa orang ini sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Yang keempat, ta'wilun wa tahrif. Menyelewengkan makna-makna ayat, makna-makna dalil kepada apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya kepada apa yang dimaukan oleh perasaan dan pikirannya sendiri wa yu'assiluhu dan kemudian dijadikan sebagai prinsip menurut saya begini penafsirkan menafsirkan ayat diselaminkan maknanya kepada ada apa yang dia mau wa ijun fi ahli ahwa dan ini paling laku silahkan sebutkan kelompok sesat manapun hizriyah dalam bentuk apapun mesti mereka menakwilkan ayat kepada makna-makna yang batil i'tiqadu ta'asil itu mesti mereka meyakini sesuatu dengan hawa nafsu kemudian mencari ayat-ayat kemudian membuat kaidah membuat kaidah-kaidah baru kita sungguh tanpa bimbingan ilmu dan ulama sering tertipu sering tertipu. Kita lulukan seorang tokoh Ali Hasan Abdul Hamid. Ternyata belakangan kita tahu pemikirannya banyak yang menyimpang. Dari pemikiran irjanya, murjiah, dan pemikiran-pemikiran bahwasanya apa yang dulu dipakai oleh para ulama dari kaidah hadatsani thiqah tidak berlaku lagi hari ini katanya. Qul dia anggap bahwa ilmu hadis hadasana fiqh itu dulu, sekarang nggak perlu. Dan nggak bisa diterima kalau ada orang yang mengatakan hadasan fiqh. Jadi kalau kalian menyatakan dari mana hadasan Syekh Rabi, nggak diterima oleh Ali Hasan. Itu dulu. Kalau sekarang kita harus lebih tabayun, lebih jeli, lebih Khamilina'azakumullah Kelihatannya bijak Padahal bukan. Padahal dia meruntuhkan apa yang sudah digariskan secara ijma, secara sepakat oleh para ulama. Yang kelima, al-i'timad ala qawli alimin ma atau da'iyatin ma wattiba'i walau khalafat dalil. Yang kelima, dalam bentuk hawa nafsu adalah bersandar pada ucapan orang tertentu saja, tidak mau yang lain. Pokoknya apa kata fulan. Syekh ahli sunnah atau imam atau dai atau ustaz. Ala qawli alimin alimin ma atau da'iyatin ma wattiba'ihi walau khalafat dalil. Kemudian dia ikuti dengan taklid pokoknya apa kata dia walaupun nyelisih dalil. Karena ini juga hawa. Ini juga bentuk-bentuk hawa nafsu. Dia sudah merasa yakin bahwa guru saya pasti benar. Seperti katak dalam tempurung. Dia nggak kenal guru lain dan nggak kenal pula yang lebih alim dari para ulama. Gak kenal. Kenalnya pokoknya guru saya, ustaz saya. Datang kepada saya berbicara Saya katakan para ulama tidak begitu menyatakan. Tapi guru saya juga ulama kan? Bingung saya bicaranya. Iya, tapi para ulama kibar tidak seperti itu pendapatnya. Saya, saya juga kibar. Astagfirullah. Wallah, ini orang mau diajak bicara dengan bahasa apa? Dengan bahasa Cina. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, nggak paham-paham. SMS itu berkali-kali. Udah pulang masih SMS lagi. Takillah ini syekh orang. Jawab. Ya, ini hajuri nih. Eh, terus terang saja orangnya. Sekirin. jawaban. Kita lihat ucapan para ulama. Iya, syekh juga ulama. Ulama kibar maksud saya. Syekh juga ulama kibar. Allah Yahdi karena bilang. Sekarang kamu dengarkan ucapan para ulama kibar dan kamu bandingkan hujah-hujah mereka dari mereka dengan apa yang diucapkan oleh gurumu. Dan kamu berpikir dengan iman dan keikhlasan. Mana lebih rajin? Tetap pokoknya. Akhirnya dia sempat lagi, gak tak jawab, gak tak jawab, gak tak jawab sampai assalamualaikum. Saya nggak jawab. Secara tertulis, waalaikumsalam. Secara lisan tak jawab, tertulis nggak jawab. Sampai hari ini nggak pernah saya lagi. Alhamdulillah. Ini juga hawa. Ini sahibu hawa. Gurumu, guruku, gurunya mereka, walaupun ahlu sunnah, tetap manusia. Pendapatnya kadang rajih, kadang merjuah. Iya kan? Orang yang sama ini pernah ketemu. Ketika saya sampaikan, pendapat apa yang saya yakini. Ya. Dia kaget. Al-ah, kata dia, kau berpendapat dengan Syekh Albani. Iya. Khalafta Syekh. Engkau menyelisihi gurumu. Iya, kenapa? Kalau menyelisihi guru saya, maksudnya menyelisihi Syekh Utaimin. Aji, kata dia. Heran karena dia berprinsip harus ikuti gurunya. Jadi dia heran, kok setelah bicara lain lagi, saya katakan ucapan saya, dia kaget lagi. Alan raja'ata. Sekarang kembali lagi pada Syekh Uthaymin. Astagfirullah. Emang kenapa? Kalau dalam perkara ini saya cenderung kepada beliau, dalam perkara lain kepada Syekh Albani, dalam perkara lain kepada perkara usapan lain dan Syekh lain, kenapa? Tidak boleh. Pokoknya harus satu guru, harus kayak gitu. Ini pemikiran batil. Karena ucapan Syekh Abdullah Bukhari, hafizahullah wa jazahullahu khairah, sungguh sangat nempel di benak saya di hati saya. Ucapan yang sangat bagus sekali. Al ilm yang namanya ilmu di ghairu mahsur, tidak terkurung hanya satu syekh saja. Ilmu ini, ilmu agama tidak terkurung hanya satu negeri saja. Hanya diaman saja, tidak di tempat lain. Tidak bisa dikatakan demikian. Atau hanya di Yordan saja, tidak negeri lain, tidak juga. Atau hanya di Mekah saja, hanya Madinah saja, tidak tempat lain, tidak. Ghairu masur, tidak terkurung hanya pada daerah tertentu saja, tidak pula terkurung hanya pada orang tertentu saja, syekh tertentu saja. Berarti apa maknanya? Maknanya di sana ada ilmu, di sana ada ilmu, ada di sana, ada di sini, ada di sini. Maka kamu harus ambil semuanya. Kadang perkara ini kamu dapat dari sana. Tapi perkara yang lain, kamu dapat dari sini. Selama mereka ahli sunnah, selama mereka para imam-imam yang berprinsip dengan prinsip salaf, ahli sunnah wal jamaah, walhamdulillah. Kita ambil ilmunya. Imam Bukhari, sekian banyak gurunya. Seribu lebih. Tapi semuanya ahli sunnah. Semuanya menyatakan iman, qawlun wa amal, yazidu wa yankus. Tapi ambil semua ilmu dari mereka. Adakah satu orang kemudian hafal semua ilmu secara lengkap nggak kurang? Gak ada. Ini alim kefir. Dia mungkin 90% alim seluruh agama ini 90%-nya dia punya di kepalanya. Yang 10% kamu harus cari tempat lain. Kan begitu. Demikian pula sebaliknya. Yang lain juga sama. Ada yang sekian persen, sekian persennya di tempat lain. Sehingga kita harus cari ilmu kepada mereka para ulama. Berarti apa yang kelima? Bentuk-bentuk hawa. Enam. Ta'asub pada guru tertentu, dai tertentu, syekh tertentu saja, tidak mau yang lain. بل إن بعضهم ينوي أعناق الأدلة ليستدل بها على قول كبيرهم ومن يتبعونهم bahkan sebagian mereka sampai memaksa-maksakan dalil untuk membenarkan gurunya Guru saya nggak punya salah. Berikan. Jazakumullah khair. lalu menonton insya Allah pada sesi yang berikutnya Bismillah.